Subhanahu wa taala bil haqiqah ucapan Allah secara hakiki laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah bukan makhluk bukan seperti ucapannya al bariyah bukan seperti ucapannya manusia Ucapan ini, ucapan musannif, kata pensyarah, radun 'alal mu'tazilah. Merupakan bantahan terhadap mu'tazilah. Wa ghairihim dan juga yang lain-lain selain mereka, mu'tazilah dan sejenisnya. Bihadzal qawli zahir, wa fi qawlihi bil haqiqah sungguh sangat tampak dengan ucapan ini bantahan terhadap mereka mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk yang berarti sama dengan ucapan-ucapan manusia maka dibantah dengan ucapan musannif rahimahullah bahwa ahlu sunnah meyakini Al-Quran itu ucapan Allah bukan makhluk. Tidak seperti ucapannya para manusia atau ucapan-ucapan makhluk. Kalimat bil haqiqah, ucapan Allah bil haqiqah, ini juga raddun. Alaman qala, bantahan atas siapa yang berkata, innahu ma'nan wahid qama bidatillahi lam yasma' minhu lam yusma' minhu wa innama huwal kalamun nafsani. Ucapan beliau kalimat haqiqah atau bil haqiqah. Ucapan Allah secara hakiki ini juga bantahan terhadap mereka-mereka yang menganggap bahwa ucapan Allah itu bukan hakiki, tetapi ucapan Allah itu hanya makna saja. Makna yang satu, yang tegak pada datnya, yang lam yusma, yang tidak bisa didengar. Tidak bisa didengar yang kata mereka istilahnya innama huwa al-kalamun nafsani dijuluki dengan ucapan nafsani ucapan di dalam jiwa ya. kalau kamu punya satu pikiran dalam hati itu ucapan juga maka itu yang dimaksud kata mereka jadi di dalam diri Allah ada satu ya, ucapan entah kayak apa bentuknya tetapi diungkapkan ya, dengan bahasa Arab namanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah secara hakiki ada pun ucapan Allah ada pada dirinya. Liannahu la yuqalu liman qama bihi al-kalam an-nafsani wa lam yatakallam bihi inna hadha kalamun haqiqah. Maka ucapan musannif kalimat haqiqah bahwa ucapan ini menurut ahli sunnah, Al-Quran ini menurut ahli sunnah, ucapan Allah secara hakiki. Ini bantahan terhadap pendapat tadi. Kalau pendapat tadi menyatakan seperti itu, itu hanya makna saja. Kalau seperti itu keadaannya, kalau ucapan dalam hatinya seseorang kemudian tidak diucapkan, apakah orang itu berbicara? Hah? Apakah ada seorang yang mengatakan bahwa dia berbicara? Tidak ada seorang pun yang mengatakan dia berbicara. Kamu berdiri di sini. Kamu diam. Dalam hatinya memikirkan sesuatu, mengucapkan sesuatu. Silahkan panggil seluruh manusia. Apa orang ini berbicara atau diam? Hah? Diam. Nggak ada satupun yang mengatakan dia berbicara. Dia diam. Sehingga kalau kalian menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara itu pada dirinya saja dan tidak didengar apapun suara apapun dan tidak ada yang mendengarnya, nggak ada yang mengetahui ucapannya, maka itu bukan berbicara. Dan tidak bisa disebut dengan kalimat kalamallahu Musa taklima. Nggak bisa disebut dengan kalam. Wa illa lalazima an yakunal akhras mutakalliman. Kalau seperti pendapat kalian wahai Mu'tazilah. Berarti menurut kalian orang bisu bisa bicara. Iya kan? Kalau pendapatnya seperti itu kalian wahai Mu'tazilah, berarti kalian menganggap orang bisu bisa bicara. Sebab mereka di dalam hatinya memikirkan sesuatu dan mengucapkan sesuatu, tetapi tidak bisa mengungkapkannya dengan lidahnya karena bisu. Taib orang ini bisu atau berbicara. Orang yang demikian jelas bisu dan tidak bisa berbicara. Artinya walaupun di pikirannya, di hatinya ada sekian banyak ucapan, tetapi ketika dia tidak bisa menuangkannya dalam bentuk kalam, maka orang itu tidak berbicara dan tidak bisa berbicara alias bisu. Apakah kalian menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Subhanallah. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tidak mungkin memiliki sifat bisu. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kembali pada ucapan Asy-Syarih rahimahullahu taala. ولازم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله kalau menurut pendapat kalian seperti itu bahwa ucapan Allah itu pada dirinya saja tidak bisa didengar maka lalazima maka konsekuensinya berarti apa yang ada dalam mushaf yang disebutkan dengan kalimat Quran <laughs> itu tidak ada. Itu bukan ucapan Allah. Wala kalamullah tidak disebut dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak berucap. Walakin ibaratun anhu laisat hiya kalamullah. Tetapi menurut mereka berarti itu bukan ucapan Allah tetapi ibaratun anhu ungkapan tentang Al-Quran yang ada pada dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini terjemahan dari apa yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibarah anhu. Laisat hiya Allah dan itu bukan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala secara hakiki. Kamalau asyara akhras ila syakhsin bi isyaratin sebagaimana seorang yang bisu kalau mengisyaratkan dengan tangannya atau dengan gerak-geriknya kepada seseorang dengan isyarat-isyarat yang fuhima biha maksuduhu yang bisa dipahami maksudnya fakata badalika syakhs ibaratuhu kemudian orang yang memahaminya menulis apa yang dimaksud oleh si bisu tadi ibaratuhu anil ma'na alladhi awhahu ilaih dia tulis makna yang dia pahami dari isyarat-isyarat si bisu. Fal maktubu wa ibaratu dalika syakhs an dalikal ma'na. Maka yang tertulis tadi bukan ucapan si bisu. Tergambar percontohannya. Ya ini kalau ada orang bisu mengatakan pada kamu. Oh, tulis tidak. Oh, tarik. Tidak ditarik. Apalagi? Geleng-geleng kepanok. Bukan. Apalagi? Kamu tulis. Taib apa yang kamu tulis tadi? Apakah itu ucapan si bisu? muslimin yang saya hormati. Apa yang kamu tulis itu hanya ungkapanmu, pemahamanmu, perkiraanmu, tebakanmu terhadap apa yang ada atau apa yang dimaksud oleh si bisu tadi. muslimin yang saya hormati. Bukan ucapan. Tidak disebut sebagai ucapan. فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس فالمكتوب هو maka yang ditulis tadi adalah ibaratun atau ibaratu dzalika syakhs ungkapan dia tentang makna yang dia pahami dari si bisu tadi wa hadzal masal mutabiq ghayat al mutabaq lima yaqulunahu dan sungguh permisalan ini sangat mencocoki dengan apa yang mereka katakan bahwa Allah itu subhanahu wa taala bukan berbicara, tapi ucapannya ada dalam diri Allah SWT. Adapun yang ditulis di mushaf-mushaf, yang didengar itu adalah sesuatu yang dipahami dari apa yang Allah maksud tadi. Kemudian mereka berkata, berarti makhluk. Apa kelanjutannya biasanya? Kalau makhluk tidak sempurna. Akhirnya Al-Quran tidak sempurna. Inna lillahi wa inna Lillahi raji'un musibah besar, fitnah besar yang akan menghancurkan ajaran Islam. Kalau sudah dikatakan Quran itu tidak meyakinkan dan Quran itu adalah sesuatu yang tidak sempurna, itu bahaya. Tetapi khonidina azakumullah sudah kita kata, katakan tadi bahwa ahli sunnah ayyukonu bahwa ahli sunnah meyakini bahwa Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa taala hakikian ucapan Allah bil haqiqah, ucapan Allah yang sebenar-benarnya, harfan-harfan, kalimat per kalimat, huruf-hurufnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam keadaan dia sempurna. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Boleh berlindung dengan kalimat-kalimat tersebut. Karena kalimat-kalimat itu adalah ucapan Allah dan sifat-sifat Allah SWT yang sempurna dan pasti benar. Qala wa in kana Allah Ta'ala la yusammihi ahadun akhras maka kalau permisalannya sama dengan orang bisu tadi, apakah mereka Mu'tazilah dan sejenisnya menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala akhras la yusammihi ahadun nggak ada dari mereka bahkan nggak ada dari manusia nggak ada dari kaum muslimin apalagi selain muslimin apalagi muslimin yang menganggap bahwa Allah bisu tidak ada tetapi yang dipahami dari ucapan mereka seperti itu maksudnya Allah nggak bisa bicara sehingga pakai isyarat-isyarat saja tiba-tiba dipaham begitu jadi ya, seperti orang bisu tadi lakin indahum annal malik fahi annal malak fahima minhu ma'nan qa'iman binafsihi. Tetapi menurut Mu'tazilah dan sejenisnya atau pecahan-pecahannya bahwasanya mereka para malaikat al-malak fahima memahami dari apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Lam yasma' minhu harfan wala sautan. Malaikat-malaikat tadi tidak mendengarkan satu huruf pun, tidak mendengarkan suara sedikit pun. Bal fahima ma'nan mujarradan. Bahkan mereka memahami makna yang terpisah dari ucapan. Ini tiba-tiba paham saja. Ucapannya apa nggak didengar. Lafadznya apa nggak didengar. Kalimatnya apa nggak didengar. Huruf-hurufnya nggak didengar. Pokoknya tahu-tahu paham. Ini kata mereka. Baru kemudian malaikat tadi mengungkapkannya dengan bahasa Arab kepada Rasulullah SAW, mengungkapkannya dengan bahasa Ibrani kepada Nabi Isa, mengungkapkannya dengan bahasa ini pada Nabi Musa, dengan bahasa itu pada Nabi Fulan. Ma'abbara anhu, kemudian diungkapkan apa yang dipahaminya. Fahuwa alladhi ahdatha nazmal Qur'an wa ta'lifahu al-Arabi. Maka menurut mereka, menurut kelompok sesat Mu'tazilah, berarti Al-Quran ini yang merangkai kalimat-kalimatnya seindah itu, sehebat itu, yang merangkai dan menyusun dengan bahasa Arab itu malaikat katanya. Bukan Allah Taala. Wa anna khalaqa fi ba'dil ajsami kal hawa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan di beberapa benda-benda seperti udara atau lainnya, alladhi huwa dunal malak yang itu bukan malaikat ungkapan-ungkapan tadi. Kadang-kadang dipahami oleh malaikat dan malaikat yang mengungkapkan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan satu makhluk bersuara mengungkapkan apa yang Allah maksudkan. Ikhwan bin kamu lihat. Memakai sekian cara, seribu macam cara untuk menghindar kalau Allah itu berbicara. Menghindari, mengatakan kalau Allah berbicara. Enggak mau, pokoknya Allah tidak bicara. Kenapa? Kok berat untuk berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara? Kenapa kok susah mengungkapkan ungkapan sesuatu yang disebut dalam Quran sekian kali, disebutkan dalam hadis sekian kali, disebutkan oleh para sahabat sekian kali, disebutkan oleh para tabi'in, para tabi'it tabi'in, disebutkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Imam Syafi'i, disebutkan oleh Imam Malik dan sekian para a'imah. Kenapa kok kalian susah wahai Mu'tazilah? Kenapa kok berat mengatakan Allah berbicara? Khawatir sama dengan makhluk. Tinggal ucapkan saja. Berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Selesai. Ya. Sebagaimana kamu menganggap Allah mendengar dan makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Tinggal kita katakan saja, penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk yang lemah, terbatas. Demikian pula kita katakan kepada al-kalam. Allah berbicara, makhluk berbicara. Tetapi kalam Allah laisa ka kalamil makhlukin. Ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk-makhluknya. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah lihat berbagai macam cara subhat-subhat mereka pakai untuk menghindarkan atau menghindari Allah berbicara. Tidak mau percaya mereka. ya Yani dalam hatinya sudah ada tutupan fi qulubihim waqra atau fi udunaihi waqra dan dalam qulubihim ghisyawah ada ada tutupan susah untuk menerima apa yang Allah katakan apa yang Nabi katakan Wa yuqalu liman qala innahu ma'nan wahid. Dan kita katakan pada mereka-mereka yang berkata bahwa ucapan Allah satu makna saja. Hal sami'a Musa alaihi salam jami'al ma'na au ba'dahu. Maka sekarang kita tanya. Musa alaihi salam hal sami'a apakah Musa mendengar alaihi salam seluruh makna-makna atau satu makna saja atau sebagian makna Fa'in qala sami'au kullahu kalau dia menjawab Musa mendengar semuanya. Faqad za'ama annahu sami'a jami' kalamillah. Berarti dia menganggap bahwa Allah telah bahwa Musa telah mendengar seluruh ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fasad hadza zahir dan rusaknya yang seperti ini, rusaknya pemahaman ini zahir, sangat jelas sekali. Ini anggap Menurut mereka, Allah ciptakan suara dari batu, dari gunung Tursina, atau dari api yang didekati oleh Musa. Taib karmu. Sekarang kita tanya. Apakah Musa mendengar suara tadi yang katanya dari Allah SWT atau dari makna yang ada pada diri Allah? Itu sebagiannya atau seluruhnya? Kalau mereka menjawab sebagiannya, berarti Musa mendengar seluruh ucapan yang Allah turunkan di Injil, yang Allah turunkan di Taurat, yang Allah turunkan dalam Zabur, yang Allah turunkan kepada sekian banyak malaikat-malaikat, semuanya didengar Musa. Maka fasadu hadha zahir. Kerusakan pemahaman seperti ini sangat tampak. Baik, kalau mereka menjawab yang lain, oh bukan, bukan seluruhnya. Sebagiannya. Kalau kamu menjawab sebagiannya, berarti kamu membatalkan kaidahmu sendiri. Kalian menyatakan bahwa ucapan Allah satu makna saja. Sekarang kalian mengatakan sebagian didengar oleh Musa, sebagian tidak. Berarti ya taba'ad. Berarti terbagi-bagi kalam Allah. Wa kadzalika kullu man kallamahu Allah wa anzalahu ilaihi syai'an min kalamih. Demikian pula setiap siapa yang diajak bicara Allah. Kullu man kallamahu Allah setiap orang yang diajak bicara oleh Allah, tentunya sebagian yang memang Allah kehendaki dia mendengarnya. Sebagian yang lainnya tidak Allah perdengarkan. Jelas itu. Itu sangat gamblang sekali. Walamma qala ta'ala lil malaikah. Ketika Allah mendengarkan atau memperdengarkan ucapannya kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, sesungguhnya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Walamma qala lahum dan juga ketika Allah katakan kepada malaikat, "Isjudu li Adam." Sujudlah kepada Adam. Wa amsal dzalik dan yang sejenis dengan itu. Tentunya yang diperdengarkan kepada malaikat apa yang Allah hendak perintahkan atau apa yang Allah hendak larang atau apa yang Allah hendak beritahu. Iya toh? Ya enggak seluruhnya sebagian yang Allah ingin untuk memperdengarkannya agar dia tahu atau perintahnya atau larangannya. Hal hadza jami' kalamihi au ba'dahu? Kita tanya lagi pada mereka, ya hadza wahai Mu'tazilah, wahai kalam ahli kalam. Apa yang Allah katakan pada malaikat itu tadi? Ini ja'ilun fil ardi khalifah atau isjudu li Adam. Apakah itu seluruhnya? Seluruh ucapan Allah atau sebagiannya? Seperti tadi. Eh, kalau mereka menjawab, itu seluruhnya. Karena kalau Allah cuma satu. Artinya itu isi seluruh ucapan Allah. Itu fasaduhu zahir. Eh, fasadu hadha zahir. Rusaknya sangat jelas. Eh, kalau mereka mengatakan ya, tentunya itu sebagian. Berarti gugur kaedahmu. Bahwa ucapan Allah satu makna saja. Ucapan Allah sekian makna. Kalau innahu jami' fahadha mukabarah Wa in qala ba'dahu faqad i'tarafa bi ta'addudihi. Maka kalau dia menjawab itu satu makna. Bagaimanapun juga satu makna, itu namanya mukabarah. Kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Pokoknya. Dikasih ditanya dengan pokoknya Padahal sudah terlihat di matanya, di telinganya, di hatinya, di pikirannya, di otaknya sudah lihat bahwa ini ya taba'ud, bahwa Allah berbeda-beda. Allah ucapkan pada malaikatnya dengan ucapan, Allah ucapkan kepada Musa dengan ucapan lain, Allah ucapkan kepada Nabi Isa dengan ucapan, Allah ucapkan kepada Nabiullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan lain. Jelas itu. Tetapi dia tetap tolak. Ini namanya mukabarah. Tahu mukabarah? sombong. menolak itu karena gengsi, karena sombong. Sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah Arab, anazah wa intarat. Anazah wa intarat. Kambing walaupun terbang. Tahu kisahnya? Ada dua orang melihat hitam-hitam dari jauh. Dua-duanya sedang berburu. Ah, itu. Kambing hutan. Kata yang satu, itu burung. Kambing, burung, kambing, burung. Sampai, ayo kita dekati. Didekati terbang. Ah, burung kan? Enggak, kambing. Wa intarab, walaupun terbang. Kambing walaupun terbang. Apa yang kamu katakan terhadap orang ini? Mukabarah. Orang yang namanya mukabarah. Orang itu sombong, sudah jelas terbang masih mengatakan kambing. Iya kambing terbang. Pokoknya nggak mau kalah. Ikhwan ini dikatakan mukabarah. Innahu jami'uhu fahada mukabarah. Kalau dikatakan bagaimana ucapan ini? Ucapan Allah kepada malaikatnya. Seluruhnya atau sebagiannya? itu satu makna seluruhnya. Bagaimana dengan ucapan yang ini? Allah ucapkan kepada iblis, ya iblis, ma akan an tasjuda lima khalaqtu biadai? Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku kata Allah. Ya pokoknya satu makna. Pokoknya satu makna. Iya anazah wa intarat. Pokoknya kambing walaupun terbang ya. Astagfirullahaladzim. Mukabarah, kesombongan. Kalau dia tidak mukabarah menerima ya itu sebagian Berbeda dengan apa yang disampaikan kepada iblis, dengan apa yang dikatakan pada malaikat, beda. Tidak sama. Ini sebagian, ini sebagian. Berarti kalian kadi'taraftum. Berarti kalian mengakui bahwa kalamullah bukan maknan wahid. Bahwa kalamullah itu sekian banyak kalimat-kalimat, sekian banyak makna-makna yang Allah kehendaki. Walinnasi fi musammal kalami wal qawli indal itlaq arba'at aqwal. Bahwa manusia ketika mendefinisikan kalimat kalam atau kalimat ucapan itu ada empat empat pendapat. Ahaduha yang pertama mereka mengatakan yang namanya ucapan al kalam atau al qaul wal al wal ma'na jami'an lafad dan makna sekaligus. Itu baru ucapan. Kalau ada lafadznya, ada maknanya. Kalau lafat to tanpa makna bukan ucapan. au, au, au, au, au, au. Ucapan bukan. Bukan ucapan. Ada suara, ada lafat, tetapi tidak ada makna. Sekarang dibalik. Ada makna, tapi nggak ada lafat. Gimana caranya? Ucapan bukan? Hah? Nah, bukan ucapan. Kenapa? Walaupun kalian paham, ada maknanya. Begini berarti tidak, begini berarti iya, <laughs> isyarat-isyaratnya. Tetapi dia hanya makna, nggak ada lafaz. <laughs> Berarti pendapat pertama menyatakan bahwa yang namanya ucapan terdiri dari dua. Ada lafaznya, suara, <laughs> yulafil. Yang kedua, ada maknanya. Kama yatanawal lafzul insan. Sebagaimana lafat al-insan mencakup rah, rohnya dan badannya. Kalau mati bukan manusia. Itu manusia, itu jenazah. Tangkai. Tapi kalau hidup, oh itu manusia. Berarti yang dikatakan manusia terdiri dari dua. Ada jasadnya, ada rohnya. Roh saja tanpa jasad tidak dikatakan manusia. Jasadnya saja tanpa roh, tidak dikatakan manusia. Demikian pula kalam. Terdiri dari lafadznya dan maknanya. Wahada kaulus salaf. Ini ucapan para salafus salih. Ridwanullah alaihi majm'a'in. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa qaulun nuhat dan ini ucapan para ahli nahwu. Semuanya mereka menyatakan seperti itu. Baik, yang kedua, ada pendapat manusia bahwa yang namanya ucapan al-lafdhu faqat. Pokoknya lafad. Ada suara, ada huruf yang terdengar, maka itu ucapan. Dipaham ataupun tidak dipaham. Ada maknanya ataupun tidak ada maknanya. Wal makna laisa juz'un musamma karena makna itu bukan dari kandungan maknanya bukan dari kandungan e, kalam. Pokoknya kalam itu suara. <laughs> Ya ini kalau ada suara apapun itu berbicara. <laughs> Jadi menurut pendapat kedua ini kalau kamu nyeret kursi kursi berbunyi nyit gitu itu lagi ngomong. <laughs> Kata si Haula ini yang nomor dua. Bal huwa madlul musamma. Wahada qawlu jama'ah minal mu'tazilah. Ini ucapan-ucapan mu'tazilah. Jadi kursi bisa ngomong. Apalagi gergaji bisa ngomong krek krek krek krek krek. Oh lagi ngomong itu, lagi ngobrol mungkin sama palunya wallahu alam. Ya. Ada Mu'tazilah, ya, pendapat yang kedua. Ya. Asalis ada pendapat ketiga, anahu ismun lil ma'na faqat. Bahwasanya yang namanya ucapan itu hanya makna saja. Kebalikan yang tadi. Wa itlaquhu 'ala al-lafz majaz. Maka yang namanya ucapan dimaksud dengan lafaz itu hanya majazi, bukan hakiki. Hakikatnya yang namanya ucapan itu adalah makna saja. Li'annahu dalun alaih. Hati-hati, pendapat ketiga ini yang sangat berbahaya. Pendapat kedua, kebodohannya jelas. Ditertawakan orang. Masa setiap suara berarti ngomong. Akhirnya gergaji bisa ngomong, palu bisa ngomong, tok, tok, tok, grek, grek, grek. Oh, sudah ngobrol itu, sudah bicara. Yang ketiga, ini yang hampir sebagian kaum muslimin ahli sunnah terfitnah dengan pemahaman yang seperti ini. Yaitu bahwa yang namanya ucapan itu hanya makna saja. Sehingga lafat itu hanya mengungkapkan ucapan. Jadi lafat itu bukan ucapan. Tapi mengungkapkan ucapan yang ada dalam hatinya. Wahada qawlu ibn kullab wa manittaba'ahu yang aliran yang disebut kullabiyah ya. yang juga terselip di beberapa kitab-kitab nahu ya. seperti eh, kitab syarah mutammimah di awal muqaddimahnya disebutkan ya. ucapan innal kalama la fil fuad wa inna ma ja'ala lisan 'ala al fuad dalila sesungguhnya ucapan itu dalam hati sedangkan lisan mengungkapkan apa yang dalam hati Innal kalama la fil fuad. Ucapan itu di fuad, di hati. Maka ja'al lisan dijadikan lidah ini mengungkapkan ucapannya dalam hati. Hati-hati. <laughs> Kelihatannya benar, tetapi ini maknanya yang kamu ucapkan di lafat-lafat lidah kamu itu bukan ucapan, itu ungkapan dari apa yang dalam hati. Ini yang ketiga inilah yang kemudian menganggap bahwasanya ucapan Allah juga begitu bahwa ucapan Allah ya pada dirinya. Adapun yang lafat-lafatnya pengungkapan dari apa yang merupakan ucapan Allah. Berarti bukan ucapan Allah. Khamilina azakumullah kembali kepada ucapan beliau. Arabi yang keempat. Anahu mustarakun bainal lafad wal ma'na. Bahwasanya ucapan itu bersama-sama antara lafat dengan makna. Wahada qaulu ba'dil mutaakhirina min kullabiyah. Ini pendapat kelompok terakhir atau orang-orang belakangan dari aliran kullabiyah. Berarti masih pecahan yang ketiga. Walahum kaulun khamis yurwa an Abil Hasan. Dan mereka memiliki pendapat yang kelima yang diriwayatkan dari Abul Hasan al ashari. Ghafarallahu lahu Anahu majaz fi kalamillah, Hakikah fi kalamil adamin. Ucapan yang kelima ini menengahi katanya. Ya, ini kalau pada Allah majaz, tetapi kalau pada makhluk ucapan hakikat. Jadi kalau makhluk yang berbicara itu ucapan dia hakikat. Benar-benar ucapan dia. Tapi kalau Allah yang berbicara, ah itu bukan hakikat, itu majazi saja, bukan mana sebenarnya. Ya bin sudah kita katakan bahwa makna kalam wal qaul yang disebut ucapan Menurut para salafus saleh dan para ulama, para ahli nahu, bahwasanya ucapan itu bergabung atau terdiri dari dua perkara. Harus ada lafadznya dan ada maknanya. Lafat tanpa makna bukan ucapan, makna tanpa lafat bukan ucapan. Lianna huruf al-adamiyin taqumu biha. Kata mereka, kalau huruf al-adamiyin berbicara, betul-betul huruf-hurufnya, suaranya memang dari manusia itu tadi. Ketika mulutnya bergerak, lidahnya bergerak ke atas ke bawah, kemudian terjadi getaran-getaran di kerongkongannya, maka muncullah resonans bunyi, begitu akhirnya dipaham. Maka itu ucapan dia. Menurut mereka, menurut Asyariah, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak begitu. Bikhilafi kalamillah, berbeda dengan kalam Allah, fa innahu la yaqumu indahu billah, maka ucapannya tidak keluar dari zat Allah katanya keluarnya. Ya, ini dari macam-macam makhluk yang ditakdirkan. Ditakdirkan api bersuara. Ditakdirkan bukit tursina bersuara. Ditakdirkan malaikat paham kemudian bersuara. Maka itu yang dikatakan dengan kalamullah. Maka itu majazi. Makna kias, bukan makna hakiki katanya. Fayamtani an yakuna kalamahu. Maka tidak mungkin ucapan seperti itu dikatakan ucapan Allah. Tetapi dengan majaz, dengan makna kias, emang ucapan Allah secara kias katanya. Wahada mabsutun fi mawdi'ihi. Dan itu dibahas di tempat mereka, di buku-buku mereka. Wa amma man qala innahu ma'nan wahid wastadalla alaihi biqalil akhtal. Adapun mereka yang berpendapat bahwa ucapan Allah satu makna saja dan kemudian berdalil dengan ucapan al-akhtal seorang penyair mengatakan Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ja'ala lisan 'ala al fuadi dalila. Sesungguhnya yang namanya ucapan itu di dalam hati. Adapun lidah dijadikan sebagai pengungkap apa di dalam hati. Innal kalama la fil fuad wa ju'al lisan 'ala al fuadi dalila. Fastidlalun fasid maka yang seperti ini berdalil dengan syairnya Al-Akhtal adalah pendalilan yang sangat rusak. Pendalilan yang batil. Bahkan kalau kita lihat ucapan Ibnu Hazm sangat kerasnya. Kita baca ucapan Ibnu Hazm rahimahullah. Kalau nggak ada di footnote kalian kalian catat. Qala Ibnu Hazm rahimahullah. Mal'unun mal'unun qailu hadzal bait. Sungguh dilaknat, dilaknat ucapan orang yang mengucapkan seperti ini. Mal'unun mal'unun man ja'ala hadan nasrani hujjah fi dinillahi azza wa jal. Sungguh dilaknat, sungguh dilaknat orang yang menjadikan si Nasrani ucapannya sebagai dalil. Ya ternyata Al-Akhtal itu Nasrani. Eh, syair tadi diucapkan oleh penyair, penyairnya Nasrani. Maka kata Ibnu Hazm rahimahullah, sungguh dilaknat, sungguh mal'un, mal'un orang yang menjadikan hadan Nasrani, ucapan si Nasrani sebagai hujjah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walaysa hadza min babil lughah. Sungguh ini bukan dalam bab bahasa Arab. Alati yahtaj fiha bil arabi. Ini bukan pelajaran bahasa Arab yang dalilnya dengan syair. Bedakan. Ketika kita berbicara tentang akidah, apalagi berbicara tentang masalah gaib, tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Kalau kita belajar bahasa Arab. Kenapa kok ini harus tanwin? Itu memang bahasa Arab begitu. Buktinya kalau bahasa Arab memang begitu. Lihat syair-syairnya mereka para syuara. Di zaman-zaman bahasa Arab belum rusak. Biasanya syair jahiliyah. Disebutkan penyair-penyair yang penyairnya mungkin musyrik, mungkin kafir, mungkin semua. Tapi ketika itu zaman bahasa Arab masih murni. Disebutkan, lihat mereka mengucapkan wajar berdalil dengan syair karena dipelajari bahasa Arab. Maka kalau kita katakan kenapa kau begini, kenapa kau begitu, apa dalilnya? Dalilnya ya kayak gitu orang Arab, udah dari sononya. Buktinya kalau ini sudah dari sononya, ini syair-syairnya. Mesti dalilnya syair. Karena syair itu dihafal karena orang Arab di zaman jahiliyah dan digantung di Ka'bah di zaman jahiliyah yang dijuluki dengan muallaqat. Malakat itu gantungan-gantungan. Itu dihafal oleh mereka dan diterima oleh mereka orang-orang Arab dengan mata dan kepala mereka. Bil'aini Yani mereka akui bahasa Arabnya hebat, bagus, sempurna. Maka ternyata begini. Maka itu bukti. Bahasa Arab memang seperti itu. Memang sudah dari dunia seperti itu. Kata Ibnu Hazm, kita kembali pada ucapan Ibnu Hazm. Ini yang kita bahas bukan pelajaran bahasa Arab. Bagaimana kamu berdalil dengan syair? laisa hadha min babil lughati allati yahtajju fiha bil arabi ini bukan pelajaran bahasa Arab yang berhujjah dengan syair-syair Arab wa in kana kafiran yang kadang-kadang dipakai pula syairnya walaupun diucapkan oleh seorang kafir yang penting itu ucapan-ucapan yang diakui sebagai ucapan orang Arab yang berbahasa Arab fusha wa innama hiya qadiyatun aqliyah fal aql wal hiss yukadziban hadzal bait ternyata ucap perkara-perkara ini, perkara yang sifatnya akliyah. Yang kita tanya sama orang lain, kamu memahami yang namanya ucapan itu apa? Maka al-aql wal his, akal dan perasaan manusia semuanya mendustakan syair ini tadi. Mendustakan dan menentang syair ini. Silahkan, buktikan sendiri. Kumpulkan orang satu bergumam mau mau mau mau gitu. Yang satu diem berhayal. Yang satu berbicara membacakan apa kayak membacakan apa. Tanya sama orang tadi. Semua silakan seribu orang panggil yang sedang berbicara yang mana. Pasti mereka semua akan menjawab yang ini. Yang mengucapkan satu ucapan ada maknanya. Adapun yang diam, oh diam kok berbicara. Demikian pula yang pertama yang bergumam begitu, entah dia kesakitan atau apa masih ada masih ada maknanya. Ini bukan karena kesakitan, bukan apapun. Apakah orang tadi dikatakan berbicara atau ngorok misalnya? Oh ini sedang ngomong ini. Tidak ada. Hanya orang gila wal majnun yang mengatakan orang gila atau orang ngorok tadi berbicara. Hanya orang gila yang mengatakan bahwa palu dan gergaji sedang ngobrol, sedang berbicara. Hanya orang gila mereka memaksa-maksakan diri dengan berbagai macam permisalan-permisalan, contoh-contoh untuk menentang bahwa Allah berbicara. Padahal Allah katakan sendiri dalam Al-Quran tentang dirinya bahwa Allah mengajak bicara Musa. Allah berbicara kepada para malaikatnya. Allah berbicara kepada syaitan, iblis, lanatullah alaih. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan, kata Allah. Allah berbicara, Allah berbicara, Kalau Allah, kalau Allah dalam Al-Qur'an sangat banyak, dalam hadis juga sangat banyak. Dan biasa di kalangan salaf mengucapkan kalau Allah taala, Allah mengatakan, Allah berfirman, Allah berbicara, biasa bagi mereka. Kenapa kok tiba-tiba Mu'tazilah berat? Kenapa tiba-tiba Wasil bin Atha menolak? Kenapa tiba-tiba Jahm bin Safwan gelisah? Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. qulubihim marad Fazadahumullahu marada. Akhirnya Allah tambahkan penyakitnya, tambah sesat, tambah jauh, tambah kufur. Nafla salamah wal afiyah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.